Masih kita pada pembahasan apa? Af'alul qulub ya. Belum selesai. Kemudian diantaranya juga ta'alam seperti pada ucapannya penyair ta'alam syifa'an nafsi qahru aduwiha fabaligh fabaligh bi lutfin fi tahayyuli wal makri ta'allam di sini maknanya apa i'lam ketahuilah bahwasanya obatnya jiwa adalah mengekang musuhnya sehingga sungguh-sungguhlah dengan penuh kelembutan di dalam mencari siasat untuk bisa menyembuhkan jiwamu. Di sini syahidnya taalam Ya. ya taalam ta'allam fi'lu amrin. Bima'na apa? I'lam. Bima'na i'lam. Mabni ala sukun. Min akhwati dhanna yansibu al-maf'ulaini. ini fa'iluhu Ya, Domir mustatir fihi wujuban takdiru anta syifa'a ismu ta'alam uh, maf'ulun bih al-awwal maf'uluhu al-awwal mansubu ala alamat bih al-fathah zahiru ala akhir wa mudaf an-nafsi mudafun ilih qahra maf'uluhu thani ataupun maf'ulun thani mansubu ala alamat bih al-fathah zahiru ala akhirih wa idha kanat Zanna bima'na ittahama wara'a bima'na absara wa 'alima bima'na 'arafa lam tata'adda illa ila maf'ulin wahidin nahu dhanantu zaidan bima'na ittahamtuhu wa ra'aituhu zaidan ra'aitu zaidan bima'na absartuhu wa 'alimtu al-mas'alata bima'na bima'na 'araftuha apabila dhanna bermakna ittahama keluar ya berarti dari makna al-yakin ataupun syak maka dia hanya butuh kepada satu maf'ul dhanna apabila dia dibawa kepada makna ittahama menuduh juga ro'a dibawa kepada makna absara melihat alima dibawa kepada makna arafa mengenal lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid maka masing-masingnya tidaklah muta'addi kecuali hanya kepada satu maf'ul saja contohnya tu zaidan saya menuduh zaid tidak perlu antum tambahkan bahkan tidak boleh padanya ditambahkan maful yang kedua maknanya ittahamtuhu wa raaitu zaidan maknanya absortuhu ya, saya memandang atau melihat zaid wa alimtul mas'alah maknanya araftuha saya mengenali masalah ini <clears throat> ya demikian an-nau'u kemudian macam yang kedua dari af'alul qulub adalah af'alut tafsir. Ya. Macam yang kedua dari akhwatu dhanna adalah afalul tafsir. Fi'il fi'il tafsir. نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا يرحم الله ونحو صيرت الطين خزفا وقالوا هبني الله فداك Macam yang kedua adalah afal tafsir yaitu ja'ala radda ittakhadha sayyara wahaba. Ja'ala radda ittakhadha sayyara wahaba. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala faja'alnahu habaan mansura maka kami jadikan amalannya orang-orang kafir itu habaan mansura seperti debu yang ditiup angin yang kencang. I'rabnya bagaimana? Faja'alnahu fa harfa atin di sini huruf ataf. Ja'alna ja'alna fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ja'ala fi'lun madin mabni 'ala as-sukun. Na dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il alha. Yang dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli nasbin maf'uluhu al-awwal haba'an maf'uluhu tsani mansura sifat dari haba' ya mansur yang di tiup, yang diterpa angin wa qala ta'ala kemudian di antara yang lain dari contohnya lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufara seandainya mereka bisa mengembalikan kalian wahai kaum muslimin setelah keimanan kalian yaitu mengembalikan kalian menjadi kafir ini cita-citanya mereka orang-orang Yahudi Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian menjadi kafir setelah keimanan kalian. Ya. Lau harfu apa? Harfum tina lim tina. Apa? Yaruddunakum fi'il mudhari' marfu' li tajarrudi. nasib wal jazm 'alamat rafihi ثبوتن لأنه من الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الكاف ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب مفعوله الأول ميم علامة الجمع من بعد إيمانكم الجار والمجرور من حرف جر بعد اسم مجرور بمن وعلامة جري الكسرة وهو مضاف إيمانكم مضاف إليه كفار مفعوله الثاني منصوب وعلامة نصبه Al-Fathah. Iya. Wa qala ta'ala wa takhadallahu Ibrahim khalila dan Allah mengambil atau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini juga Arabnya jelas ya. Contoh yang lain soyar tutina khazafa. Saya merubah atin tanah menjadi tembikar. Ini juga Arabnya jelas. Wa qalu wahabani Allahu fida'ak. Juga contoh yang lain dari wahaba ya. Wahabani Allahu fida'ak. Ya. Allah menjadikan diriku sebagai jaminan bagimu. Wahaba fi'lun maudin mabni al fath min af'ali tafsir. Tansibu maf'ulaini wa nulun liqayah. Wal yadha min mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun awal. ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه ضم آخره داء مفعول ثاني منصوب Sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang berikutnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Maknanya ya, sungguh-sungguhlah dengan penuh kelembutan fitahayul di dalam mencari hilah siasat untuk bisa menyembuhkan tadi jiwamu. Yang lain? Wa'lam anna li af'ali hadzal babi salasata ahkamin. Ketahuilah bahwasanya fiil-fiil bab ini bab ini bab apa? Hah? Bab apa? Fiil apa? Zonna atau akhwatu zonna, teman-temannya zonna dari afalul qulub ketahuilah bahwasanya fiil fiil bab ini memiliki tiga hukum. Hukum yang pertama al-i'mal yaitu dengan diamalkan menasobkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ulnya. Wahwal asal dan i'mal adalah yang asal. Ya asalnya beramal. Semua fiil-fiil tadi apakah af'alul yakin wasyak ataupun tafsir itu semuanya beramal. Wa huwa waqi' fil jami' dan i'mal ini terjadi pada seluruhnya. Pada af'alul yakin wa syak juga afalul tafsir, semuanya i'mal. Diamalkan ini hukum asalnya. Asalnya yang kedua al-ilgha. Apa il ilgha Huwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan li dha'fil amili bi tawassutihi atau ta'akhurihi nahu zaidun dhonantu qaimun wa zaidun qaimun dhonantu yang kedua ilho ilho adalah membatalkan amalan fiil-fiil tersebut secara lafaz dan mahal ya tidak beramal pada lafaznya dan juga tidak beramal pada mahalnya. Kenapa tidak beramal? dhafil amili karena amilnya lemah. Ditawasutihi dengan dia berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Awal ta'akhurihi ataupun dia menjadi lemah karena sebab diakhirkan penyebutannya dari dua maf'ulnya. Sehingga tidak lagi dia bisa beramal. Hmm. Contohnya Zaidun bonantu imun. Kalau dari sisi makna tidak ada perbedaannya. Zaidun bonantu imun sama dengan bonantu Zaidan qaiman yang berbeda hukumnya. Zaidun dhanantu qaimun. Zaid saya duga dia sedang berdiri. Wa Zaidun qaimun dhanantu. Pada contoh yang pertama ini Zaidun dhanantu qaimun kenapa tidak beramal dhanantu? Karena dia berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Pada contoh Zaidun qaimun dhanantu, dhanantu di, di sini tidak beramal karena apa? Diakhirkan dari dua maf'ulnya. Hmm. Kemudian wahwa jaiz la wajib dan ilwa ini sifatnya boleh, tidak wajib. Maksudnya kalau antum amalkan dalam keadaan seperti ini tetap bisa. Zaidan zonantu qaiman. Zaidan qaiman zonantu. Boleh. Hmm. Boleh ilgha, boleh i'mal. Bagaimana ya Arabnya? Zaidun zonantu qaimun. Ya kalau di di ilho Irobnya bagaimana? Zaidun mubtada marfu'. Wa alamatu rafi' Dhamma dhara ala akhir. Zonantu fi'lun fa'il. Di sini dhanna mulghah, tidak beramal. Qaimun khabar marfu' alamatu rafi' dhamma الظاهر ala akhirihi perlu sebelumnya disebutkan penjelasannya itu bahwasanya ilgho dan ta'lik ilgho dan ta'lik ilgho yang barusan kita baca kemudian hukum yang ketiga ta'lik ini tidak bisa masuk kepada afal tasir tidak masuk kepada afal tasir seperti yang barusan kita lewatkan ja'ala radda ittakhadha sayyara dan wahaba tidak bisa dimasuki oleh ilgho dan ta'liq ya. juga di antaranya yang bisa tidak masuk tidak yang tidak bisa dimasuki oleh ilho adalah afalul qulub yang jamid. Seperti hab dan ta'alam. Hab dan ta'alam dia meskipun af'alul qulub tapi dia jamid sehingga tidak bisa dimasuki oleh ilho dan juga ta'liq. Adapun sisa ya sisanya selain af'alul tafsir dan selain af'alul qulub yang jamid itu bisa dimasuki ilgha dan ta'liq. Wa ilghaul mutaakhir aqwa min i'malihi. Mengilgha tidak mengamalkan amil yang diakhirkan seperti Zaidun Qaimun Zonantu itu lebih kuat daripada mengamalkannya. Jadi lebih bagus tidak mengamalkan daripada mengamalkan pada contoh Zaidun Qaimun Zonantu. Kenapa? Karena amilnya diakhirkan dari dua makmulnya. Ya meskipun boleh, tapi yang lebih bagus adalah tidak diamalkan. Wal mutawassitu bil aksi sedangkan amil yang berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya itu lawannya, kebalikannya. Yang lebih kuat adalah apa dengan diamalkan, dengan tetap diamalkan. Seperti pada contoh Zaidun dhonantu qaimun, yang lebih bagus diamalkan. Yang lebih kuat diamalkan. Zaidan dhonantu qaiman. Wala yajuzu ilgha'ul amili al dan tidak boleh mengilgha amil yang mendahului dua maf'ulnya. Iya. Zonantu Zaidan iman. Tidak boleh dikatakan zonantu Zaidun imun. Berbeda halnya dengan pendapatnya orang-orang kufah yang mereka membolehkan. Bisa difahami makna membatalkan amalannya fi'il yaitu af'alul qulub yang tidak jamid dibatalkan amalannya secara lafal dan secara mahal maka dia maf'ul yang pertamanya di Eros sebagai mubtada maf'ul yang keduanya di Eros sebagai khobar bonantunya dikatakan mulghah ya. Kemudian yang ketiga asalisu at-ta'liq. Hukum yang ketiga adalah ta'liq wa huwa amali lafzan la mahallan bima ji'i lahu sadrul kalami ba'dah wa Hukum yang ketiga adalah ta'liq. Ta'liq adalah membatalkan amalannya af'alul qulub selain yang jamid pada lafaz dibatalkan amalannya pada lafaz, tidak pada mahalnya. Tetap dia beramal pada mahalnya. Apa sebabnya ta'liq afalul qulub ini? Sebabnya adalah bimaji imalahu sadrul kalam ba'dah. Karena sebab datangnya kalimat yang dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam setelahnya. Ya. Karena datangnya kalimat yang berada ataupun yang berhak untuk ditempatkan di awal kalam setelah fiil tersebut ba'dahu di sini ba'da al-amil ya ibtalul amal lafdhan la mahallan bima ji'a lahu sadrul kalam ba'dahu ba'da amil membatalkan amalannya fi'il tersebut atau amil tersebut pada lafaz tidak pada mahalnya karena sebab datangnya lafaz yang memiliki hak di awal kalam setelah amil setelah amil <clears throat> contohnya ataupun di antara malahu sadrul kalam kalimat yang memiliki hak di awal kalam adalah lamul ibtida lamul ibtida contohnya dhanantu la zaidun qaimun Dhanantu la zaidun qaimun. I'rabnya bagaimana? Dhanantu fi'lun wa fa'idhanna fi'lun madin. Tansibu maf'ulaini wa ta' Wamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali. rafin fa'il alam lamul ibtida. Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi' ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Qaimun khabar marfu' kalau mau disebutkan amilnya boleh marfu'un bil mubtada dirafahkan oleh mubtada itu yang sahih wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih ad-dhammah adh-dhahiru ala akhirih jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sadatun masada maf'ulai dhanna jadi jumlah mubtada dan khabar jumlah zaidun qaimun itu menduduki dua maf'ulnya dhanna dikatakan sadatun masada maf'ulai dhanna demikian dikatakannya pada semua yang dimasuki oleh malahu sadrul kalam. I'rabnya sadun masada maf'ulai dhanna ataupun akhwatnya. Kenapa di sini tidak muncul nasabnya pada dua bagian, pada dua maf'ul ini? Alasannya karena lamul ibtida di anna lamul ibtida li sadaratiha la yatakhattaha al-amil lamul ibtidah karena dia senantiasa di awal jumlah itu tidak bisa dilampaui oleh amil. Hmm. Sehingga dari sisi lafaz dijaga lamul ibtida dengan tidak diamalkan amil kepada yang setelahnya. Adapun dari sisi makna dijaga amilnya dengan diamalkan pada mahalnya. Ya, zanantu la zaidun qaimun. Di sini kenapa tidak dinasabkan karena ada lamul tidak? Tapi dari sisi amalan yang beramal di situ adalah amilnya zanantunya. Pada mahalnya. Kemudian di antara malahu sadrul kalam, kalimat yang memiliki hak di awal kalam yang ini menyebabkan af'alul qulub itu dita'liq adalah ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah. Contohnya Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala laqad alimta ma haula yantiqun. Engkau sudah tahu wahai Ibrahim bahwasanya mereka berhala-berhala itu tidak bisa berbicara. Ini robnya ya sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja dikatakan di sini ma nafiyah. Ya ma nafiyah. Haula mubtada. Yantiqun khabar. Jumlah al-mubtada wal khabar fi mahali nasbin sa'adatun masada maf'ulai alima hanya itu aja hmm. Adapun lam yang di sini laqad alimta itu lamnya disebut dakhilah fi jawabil qasam muqaddar. Lam yang masuk kepada jawaban qasam yang ditakdirkan. Takdirnya wallahi. Wallahi laqad alimta. Ya. Kemudian yang ketiga yang membuat fi'il ataupun af'alul qulub itu mu'allaqah dita'liq adalah la an-nafiyah. La an-nafiyah. Contohnya alim tu la zaidun qaimun la amrun. Alim tu la zaidun qaimun la amrun. Saya tahu Zaid tidak berdiri, tidak pula Amr. Eropnya juga sama. Hmm. Dengan yang sebelumnya. Hanya saja dikatakan la nafiyah. Ya atau di Arab nggak apa-apa ada faedah di sini. Coba alim tu fi'lun wa fa'il. Ya, alima fil madhi mabni ala sukun. Atta dhamir mutasil mabni ala ala dhamma fi mahali rafin fa'il. Kemudian yala nafiyah. Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi ad-dhamma dhahira ala akhirih. Qaimun خبر مرفوع بالابتداء بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ولا أمر وهو حرف عطف ya la di situ zaidah ya tambahan la ya zaidah untuk taukid saja amrun ma'tuf ala zaid ma'tuf ala marfu' marfu' mitlu alamat rafi ad-dhammah dhahira ala akhirih seperti biasa al jumlah atau jumlah al mubtada al khabar fi mahalli nasbin sadatun masadda maf'ulai alima menduduki posisi dua maf'ulnya alima. Kemudian juga inna an-nafiyah. Nahu tu inna zaidun inna zaidan imun Eh in an fan. Bukan inna, in an-nafiyah. Nahu tu in zaidun imun Saya tahu Zaid tidak berdiri. alim tu in zaidun imun Ini juga sama ya Robnya ya. dengan yang sebelumnya. Wa hamzatul istifham, kemudian juga hamzatul istifham. Nahu alim tu azaidun qaimun am amrun. Alim tu azaidun qaimun am amrun. Saya tahu apakah Zaid yang berdiri ataupun Amr. yang sama juga. Jumlah mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sadah masadal mafsada masada mafulai alima am di sini harfu atfin amrun ma'tuf ala zaid wa kaunu ahadil maf'ulaini isma istifhamin nahu alimtu ayyuhum abuka juga diantara yang mentaklik amil adalah keberadaan satu maf'ulnya dari dua maf'ul, keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah isim istifham. Yaitu ketika salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Ya, contohnya alim tu ayyuhum abuka. Alim tu ayyuhum abuka. I'rabnya ya, alim tu fi'lun wa fa'il. Alima fi'lun madhi mabni ala ya. Atta dhamir mutasil fi mahal rafin fa'il. Ya, ataupun dibaca dulu alima min akhwati dhanna gitu. dilengkapi dengan anda sebutkan min akhwati dhanna tansibu maf'ulaini wa ta'dhamir mutasil mabni 'ala dhom fi mahalli rafin fa'il ayu ismu istifamin mabni 'ala dhom fi mahalli rafin sebagai apa ya Rabnya? khabar muqaddam sebagai khabar muqaddam وهو مضاف والهضم المتصل متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة طب بالمضاف والميم علامة الجمع أبو مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضم لأن من الأسماء الخمسة فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات maka ta'liq ini sifatnya wajib apabila didapati satu dari pentaklik pentaklik ini, apakah lamul ibtida ataupun ma'an nafiyah atau an nafiyah ataupun in an nafiyah atau hamzatul istifham ataupun ketika salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Itu sifatnya wajib, tidak seperti ilho. Sifatnya jaiz. Kalau ta'alik sifatnya wajib. Hmm. Juga di antara pentaklik yang lain dari pentaklik amil khususnya af'alul qulub adalah kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Alam yarau kam ahlakna min qablihim min al qurun." Alam yarau kam ahlakna min qablihim min al qurun. Juga rubba. Di antara yang mentaklik juga rubba Contohnya rubba mauludin bila abin. Alim tu rubba mauludin bila abin. Alim tu rubba mauludin bila abin. Wala yadkhulu ta'liqu walal ilgha'u fi syai'in min af'ali tafsir. Dan ta'liq dan ilgha tidak bisa masuk kepada satu pun dari afal tafsir. Jadi afal tafsir tidak bisa dimasuki oleh ilgha, tidak pula oleh ta'liq. Wala fil qalbiyin jamidin, tidak pula bisa masuk ta'liq dan ilgha kepada afalul qulub yang jamid. Seperti apa tadi? Hab dan ta'allam ya. Yaitu hab dan ta'allam. Wa isnan, yaitu dua. Af'alul qulub yang jamid ada dua, yaitu hab dan ta'allam fainnahuma mulazimani sighatal amr karena sesungguhnya keduanya hab dan ta'ala melazimi menetapi bentuk fil amr wa ma adahuma min af'alil bab yatasarrafu ya'ti minhu al mudari' wal amr wa ghairuhuma illa wahaba min af'ali tafsir fa innahu mulazimun li sighatil madhi dan apa yang selain dua fi'il ini selain hab dan ta'lam dari af'alul bab fil fil bab ini yaitu ahfadul dhanna bisa bertasarruf datang darinya fil mudhari dhanna yadhunnu sayyara yusayyiru apalagi haja yahju dan seterusnya datang darinya fil mudhari fil amr dan selain keduanya kecuali wahaba wahaba min af'ali tafsir dia mulazimun li sighatil madhi. Dia hanya menetapi bentuk fil madhi. Ya. Kalau ada yang fil mudhari maka bukan masuk kepada af'alul qulub, bukan bab ini seperti wahaba yahibu yahabu lima yasha'u inatha wa yahabu lima yasha'i adzukura ya. ini bukan termasuk dari fil-fil bab ini Ya, sampai di sini. Jadi ta'lik tidak bisa masuk ta'lik dan ilgha tidak bisa masuk kepada satu pun dari afalut tafsir. Jadi afalut tafsir tidak ada yang bisa dimasuki oleh ilgha dan ta'lik. Juga afalul qulub yang jamid seperti hab dan ta'allam. Ya. Pada selain itu ilho dan ta'lik itu masuk. Ya. Ya, yang lain. Walitasarifihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkam. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik. Dan bagi yang bertasarruf dari fiil-fiil tadi malahunna mimma taqaddam minal ahkam juga memiliki hukum yang dimiliki oleh apa yang telah disebutkan oleh fiil-fiil madinya. Ya. Jadi yang bertasaruf dari fil madinya memiliki hukum seperti hukum yang dimiliki oleh fil fil madinya. Apakah ilho ataupun ta'lik ataupun yang lainnya. Dari sisi amalan juga sama. Watakot damat ba'du amsilati dzalik dan telah lewat sebagian contoh-contohnya. Wa yajuzu hazful maf'ulaini au ahadihima lidalilin. Boleh untuk membuang salah satu dari dua maf'ulnya ataupun boleh untuk membuang dua maf'ulnya atau salah satu dari maf'ulnya lidalilin ketika ada dalil yang menunjukkan yang dibuang tersebut contohnya aina syuraka ladzina kuntum taz'umun di manakah sekutu-sekutuku yang kalian dahulu menyangkanya menyangka mereka sebagai sekutu aita taz'umunahum syuraka'a di sini dua mafolnya sekaligus dibuang karena ada dalil yang menunjukkannya yaitu kalimat sebelumnya aina syuraka yalladzina kuntum taz'umun di manakah sekutu-sekutu sekutu-sekutuku kata Allah yang kalian dahulu sangka bahwasanya mereka sebagai sekutu bagiku ay taz'umunahum syuraka'a yakni kalian sangka mereka sebagai sekutu-sekutu nah di sini dibuang dua maf'ulnya bamir hadan syuraka juga contoh yang lain wa idza qila laka man dhanantahu Siapa yang kau duga dia sedang berdiri, engkau jawab dhanantu Zaidan. Ini contoh dari dibuangnya, salah satu dari maf'ulnya karena ada dalil yaitu soal pertanyaan. Man dhanantahu iman. siapa yang kau duga sedang berdiri, engkau jawab dhanantu Zaidan. Ya, dhanantu Zaidan. Maksudnya dhanantu Zaidan iman. Yang dibuang di sini apa? Maf'ulnya yang kedua. Kemudian wa'adda sahibul ajrumiyah min hadhil af'al an-nasiba lil mubtada wal khabar sami'tu. Dan penulis al-ajrumiyah menggabungkan bersama fiil-fiil ini yang menasobkan mubtada dan khabar sami'tu. Jadi memasukkan atau menggolongkan sami'tu pada bab ini. Ahwatu dhanna yang dia menasobkan dua maf'ul sekaligus, menasobkan mubtada dan khabar. Taba'an lil Ahfashi wa man wafaqah karena beliau mengikuti pendapatnya Al Ahfash dan yang sependapat dengannya. Wala budda an yakuna maf'uluha asani jumlatan. Apabila sami'a dimasukkan kepada bab ini yang menasobkan dua maf'ulnya, maka harus dia sami'a Maf'ul yang kedua itu berupa jumlah yang bisa didengar. Contohnya sami'tu Zaidan yaqulu kaza. Di sini mana maf'ul yang kedua? Jumlah yaqulu kaza dan yaqulu kaza adalah jumlah yang bisa didengar. Yaqulu ya perkataan bisa didengar. Dan contoh yang lain waqauli ta'ala sami'na fatan yazkuruhum. Saya mendengar seorang anak muda yang yazkuruhum yang dia anak muda ini menyebut-nyebut mereka, menyebut-nyebut berhala. Tapi yang rojih madhabnya jumhur. Yaitu bahwasanya samia hanya butuh kepada satu maf'ul. Adapun jumlah yang setelahnya dalam contoh ini sebagai hal, di era sebagai hal. Adapun kalau misalkan sami'a itu masuknya kepada sesuatu yang didengar maka dia hanya butuh satu maf'ul seperti samiatul Quran Al-Qur'an bisa didengar maka dia hanya butuh satu maf'ul kalau sami'a masuknya kepada sesuatu ataupun maf'ul yang pertamanya adalah sesuatu yang tidak bisa didengar kemudian yang keduanya bisa didengar maka ada khilaf ya penulis Al-Jurumiyah menganggap bahwasanya dia ketika itu juga masuk kepada bab ini yang menasabkan dua mafaul tapi yang rajih pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya dia ketika maful yang pertama ya tidak bisa didengar yang keduanya bisa didengar maka maful yang keduanya tadi dijadikan sebagai hal bukan sebagai apa maful yang kedua ya seperti pada contoh ini sami'tu zaidan yaqulu kaza yaqulu kaza itu jumlah haliyah di Arabnya hal juga sami'na fatan yadhkuruhum yadhkuruhum ini di sebagai apa di sini kalau tadi yaqulu kadza di'rab sebagai hal karena datang setelah yang ma'rifah Zaidan. Kalau di sini yazkuruhum ada jumlah datang setelah nakirah berarti di'rab sebagai apa? Sifat ya. Wa mazhabul jumhur anna fi'lun muta'addin ila wahid. Sedangkan mazhabnya pendapatnya jumhur bahwasanya sami'tu atau sami'a itu adalah fi'il yang butuh kepada satu maf'ul saja. Fa in kana ma'rifatan kal misalil awal fal jumlah allati ba'dahu hal apabila maf'ulnya itu ma'rifah maka jumlah yang datang setelahnya diarah sebagai hal seperti contoh tadi itu zaidan yaqulu kaza wa in kana nakiratan kama fil ayah fal jumlah sifah apabila maf'ulnya nakirah maka apabila maf'ulnya nakirah sebagaimana dalam ayat tadi sami'na fatan yadhkuruhum maka jumlahnya diarah sebagai sifat wallahu alam ya sampai di sini ada yang mau disampaikan? Nanti insya Allah Sabtu depan ya jam 10 kita manfaatkan untuk mengecek tugas yang kemarin kita tugaskan. Sehingga diharapkan semuanya sudah selesai. Ya, mengerjakan tugas tadi menerjemahkan apa? Tathirul i'tiqad. Insyaallah nanti Sabtu kita terjemahkan bersama-sama. Berapa pertemuan Allah alam bisa selesai. Ya nanti hadir semua, kumpul semua. Hah? Yang nahu nanti, ini dulu selesai baru nahu. Masih ada lagi kalau yang nahu itu. Masih belum selesai soalnya. Nanti kalau terakhir pembahasan kita bacakan lagi soalnya, setelah itu baru antum kerjakan. Ini dua hari tiga hari selesai. Ya jadi diupayakan selesai ya. Ya. Dari terjemahan walita sorifi mana? Oh ya, Yang ditanyakan terjemahannya atau Arabnya? Walita sorifihinna dan yang bertasoruf dari fil-fil tadi ya, fil-filnya kan ada 16 tuh di awal kan. Kita tahu bahwasanya fil-fil ini amalannya apa? Masuk kepada mubtada dan khobar kemudian menasobkan keduanya sebagai dua mafulnya. Ya, semuanya dalam bentuk apa? fil madhi ya, kecuali beberapa. Kata beliau di sini al-musannif yang bertasaruf darinya dari fil madhinya. Apakah fil mudhari'nya, fil amarnya dan yang lainnya, isim fa'ilnya. Itu memiliki hukum seperti yang dimiliki oleh aslinya, seperti oleh fil madhinya. Film madinya kan apa? Hukumnya menasabkan wa maf'ul. Demikian pula film mudhari'nya, film amrnya. Kalau pada film madinya dikenai ta'lik, dikenai ilho, demikian pula film mudhari'nya. film amrnya sama. Ya, paham ya? Yang lain? Ya kalau ilho itu enggak Lafadnya enggak, mahalnya enggak Iya. Jumlahnya enggak dikatakan jumlah mubtada'ul khabar sebagai mafulnya dhannan tuh enggak. Enggak dikatakan demikian karena dia mulho, mulho. Tapi maknanya masih ada, iya. Yeah. Zaidan kau qaimun. Maknanya ada. Mana tadi al yakin tadi masih ada atau makna rujhan itu masih ada. Cuma tidak beramal, tidak boleh pada contoh yang telah disebutkan tadi seperti Zaidun zonantu qaimun mubtada khabar misalkan fi mahali enggak karena ilgha tadi telah disebutkan. Iya, definisinya pembatalan amalan amil baik pada lafaz dan mahal. Sehingga itu hanya katakan zonantu ya filun wa fa'il zonna min akhwati apa? Apa zonna? Di sini mulghah. Iya, zonna mulghah. Tidak diamalkan. nggak perlu dicari mafulnya sudah mulgho dia iya sudah mulgho tilgho tadi sudah sebutkan, jadi ilgho dan ta'alik itu masuknya hanya kepada afalul kulub afalul tafsir nggak bisa masuk Kemudian juga afalul kulub yang jamir seperti hab dan ta'alam tidak bisa masuk. Selain itu, apa saja berarti? Zonna terus hasiba khiltu ra'aitu alimtu za'amtu ja'altu ya, ja'alu juga ada yang bermakna zonnya wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa dan juga ada yang bermakna afal tafsir ya ada dua hajautu Wadadtu eh, hamga. Kenapa hamga? Jamid. tuh juga enggak. Roa itu enggak ya? tuh. Roa itu masuk enggak? Masuk ya? Afal kulub ya. tuh, Iya afal kulub juga. Alfa itu masuk juga. Darah itu masuk. Talam enggak masuk. Kenapa? Jamid. Karena jamid. Ya itu. Warantu, hasibtu, khiltu, raitu, alimtu, za'amtu, ja'altu, hajautu, adattu, wajadtu, alfaitu. Taraitu. Itu yang bisa dimasuki oleh ilgho dan ta'lik. Selainnya tidak bisa. Nah, itu bukan bahasan ilgho. Beda bahasanya. Ya. Bukan bahasanya ilho. Nah, fil jinsi kan ketika dia isimnya nakiro tidak beramal ya. Bukan bahasanya ilho beda. Khusus ini pembahasan ilho pada falu kulub. Apa namanya? Sebutin enggak? Ilho. Tidak Gak ada ya? Amulho. Ya secara luas saja berarti ya. Lana fil jinsi bulwa ketika isimnya apa? Ma'rif ataupun berulang laknya. Yaitu pembahasan yang berbeda ya, tapi makna mak maksudnya sama. Tidak diamalkan. Ini khusus lebih khusus lagi pembahasannya. Itu mulhoh secara lughah yakni tidak beramal. Adapun ilgha pada istilah pembahasan ini khusus pada falul qulub. Yang lain? Ya, kalau terjemahan sih luas. Yang penting istilahnya mewakili maknanya. Contohnya apa? Tadi ya, Sami itu Zaidan yakulu kaza. Pas enggak? Jadi pertanyaannya apabila apa? Jumlah haliyah diterjemahkan dengan yang gitu. Coba pas enggak? Sami itu Zaidan yakulu kaza misalkan. Pas enggak? Enggak pas kan? Saya mendengar Zaid yang Sami itu zaidan yakulu kaza. Saya mendengar yang berkata demikian artinya. Kalau Halia berarti saya mendengar Zaid yang berkata langsung. Ada perbedaannya yang berkata dan berkata ataupun dalam keadaan berkata demikian. Ada bedanya. Kalau bisa dibedakan dari terjemahnya juga dibedakan. Ya jumlah halia dengan sifat. Nggak ada yang lain? Ya, ini ringkasan. Antum mau lebih dalamnya lagi tinggal dibuka kembali. Ya, pembahasan kawakibnya. Ya nanti dikasih tahu ya temannya yang lain, insya Allah Sabtu kita baca bersama sampai selesai lah. Kalau selesai satu kali pertemuannya <laughs> nggak mungkin ya, banyak sekali. Dicicil setiap Sabtu insya Allah. Yang nanti diberitahukan teman-temannya agar Sabtu sudah dalam keadaan tugas-tugas selesai. Nanti disilang. Cek silang nanti. Ya. Cukup sampai sini. Allah alam subhanahu wa bihamdik. Syurullahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum.